Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina <clears throat> mayyadihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu alla la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin Ini ini adalah pertemuan kita yang kedua biidznillah subhanahu wa taala dalam kajian kita mengkaji akidah ahlu sunnah wal jamaah eh, ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah pada pertemuan yang pertama lalu sampai pada perkataan al-muallif rahimahullah taala fa taala ar arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin wa hujatan alal ibadi ajmain ya uh, <clears throat> sekarang melanjut yang berikutnya uh, ikhwati sila yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu paragraf bayyana bihi bayyana bihi wa bima unzila alaihi minal kitabi wal hikmati kulla ma fihi solahul ibadi wastiqamatu ahwalihim fi dinihim wa dunyahum minal aqaidi as-sahihati wal a'mali al-qawimati wal akhlaqi al-fadilati wal adabi al-aliyati Fataraka sallallahu alaihi wasallam ummatahu alal mahajjatil baida lailuha kana la yazihu anha illa halikun Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah artinya bayyana bihi dengannya dengannya itu dengan al-huda dengan dinil hak dinil al-huda apa itu mana al-huda ikhwa apa mana al-huda kemana ehwa? al-ilmu nafi ya kan Al-Huda secara bahasa petunjuk Hidayah Apa itu hidayah? Apa itu petunjuk? Al-ilmun nabi Ya kan? Al-ilmun nabi Ilmu yang manfaat Itu maqala Allah Maqala Rasulullah Wa dinil haq Apa dinil haq al amalu as soleh Amal yang soleh itu adalah namanya dinul hak. Di amal-amal yang soleh, amal-amal yang dikerjakan sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW dengan eh pas karena Allah dinamakan dinul hak agama yang benarnya agama itu ke kepatuhan yang menghantarkan manusia kepada tujuan apa tujuannya kebahagiaan apa bahagia itu bisa menggapai maslahat dunia dan akhirat. Menggapai maslahat dunia dan akhirat. Nah, dengannya dengan hal itu, dengan hal itu dengan al-huda dan dinil hak inilah beliau alaihi assalatu wassalam bayana menjelaskan apa yang beliau jelaskan Beliau menjelaskan kulla semua apa saja. Mafihi solahul ibad apa yang padanya terdapat kemaslahatan para hamba dan istiqomah ahwalim dan keistiqomahan kelurusan kondisi mereka dalam din maupun dunia. Ini wah suatu hal yang mesti kita harus terima karena ini bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul. Yang mana rasul ini membawa Alkitab wal hikmah, membawa al-huda wa dinil hak. Ini harus sesuatu yang kita mau percaya. Kita harus beriman. Maka sini beliau katakan diutusnya Rasul adalah rahmatan lil alamin, kuduatan lil amilin kan gitu. diutusnya Rasul membawa petunjuk, membawa Al-Quran, membawa As-Sunnah ini, membawa apa yang beliau bawa, itu bukan berarti tidak menghargai akal manusia. Kalau orang yang ahli filsafat ini nggak mau menerima, ya nggak mau berterima Seakan ini nggak menghargai akal manusia. Mereka nggak mau terima kalau diberi Al-Quran, diberi hadis namanya dogma. Kita punya rasionalis, nah kan gitu. Makanya itu jangan belajar filsafat, ya kan gitu. <clears throat> Bagaimana mereka menolak tidak, memper, tidak menerima anugerah Allah dalam hal Allah Ta'ala mengutus Rasul Yang maha Rasul itu, itu Allah utus untuk rahmatan lil alamin Untuk kudwatan lil amilin Membawa al-huda, membawa dinil hak Membawa al-kitab, membawa al-hikmah Gak mau menerima, gak mau sami inawa atau nah Kami cek dulu dengan akal kami Dengan logika kami Kan gitu ini naudzubillah. Bagaimana manusia ciptaan dari Allah nggak mau menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala yang di yang dibawakan dibawakan bersama orang yang dia pilih sebagai kud kuduah. Firman saja kita masih susah memahami. Firman saja masih kurang ada bagaimana prakteknya maka juga hikmah Allah Allah tidak hanya menurunkan firmannya langsung ya kan tetapi disertai dengan sosok manusia yang Allah pilih yang diberi oleh Allah kebersihan kesucian sehingga memberikan bagi umatnya kudwatun lil amilin nah, jika ini ditolak bagaimana akan baik manusia itu maka bagaimana ini mengatakan baik jika pakai filsafat? yang itu zaman. <clears throat> oh, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga dengan itulah, dengan itulah, dengan al-hikmah, dengan al-kitab inilah Allah Ta'ala menerangkan semua apa saja yang maslahat dan yang membuat manusia hidupnya lurus din maupun dunia fi dinihim wa wa dunyahum din dan dunia. Tidak hanya din, tidak hanya dunia, tapi din dan dunia. Maka doa kita apa? Rabbana atina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adabana Itu doa yang mesti kita panjatkan. Minta kebaikan dunia akhirat dan yang penting lagi minta penjagaan dari api neraka dari api yang membakar ya <clears throat> eh ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya ketika kita menyambut al-huda al-ilmu nafi kita mengkaji firman Allah mengkaji sabda Rasulullah dan kita mengamalkan dinil hak mengamalkan amal yang soleh seperti yang kita sekarang sedang kerjakan ini, maka kita berarti telah diarahkan untuk solahul ibad, untuk istiqomatul ahwal, fiddin, buat dunia. Ini yang membawa kita untuk kemaslahatan din dan dunia. Jadi tujuan kita adalah kebaikan dunia dan akhirat, kemaslahatan din dan dun dunia. Karenanya ini tidak bisa dicapai dengan harta semata. Ini tidak bisa dicapai dengan uang saja. Uang tidak bisa menghantarkan ke sini. Kalau tujuan kita, kemaslahatan kita hanya dunia saja, memang sepenting duit. uang dipegang tujuan tercapai pasti kalau yang kita kejar hanya dunia hanya kemaslahatan dunia maka kalau mereka mereka yang mengatakan seperti duit sih <laughs> itu berarti hanya mengejar dunia berarti yang dia kejar hanya kemaslahatan dunia bila doa dia seperti robbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wakina ada benar tidak bisa dikejar hanya dengan uang tidak bisa itu mesti dikejar dengan apa yang Nabi bawa apa itu al-huda wa dinil haq mesti itu untuk membawanya untuk mengejarnya dengan al-huda wa dinil haq tanpa itu tidak mungkin bisa menggapai kebaikan di dunia kebaikan di akhirat dan penjagaan dari api neraka. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan tujuan kita. Ini juga yang dinamakan bahagia. Artinya, kita semua pantas disebut para ikhwah yang berbahagia. Nah, itu. Karena apa? Acara kita ini memang acara yang betul-betul bahagia. Bahagia itu ketika mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Itu bahagia artinya. Jika hanya mencapai dunia tok, itu namanya belum bahagia, ya kan? belum bahagia. Bahagia bila mencapai kemaslahatan din dan dunia. <clears throat> Karenanya semua kita diingatkan jika diberi maka apa? Apa ya? Bersyukur. Jika diberi maka bersyukur. Tetapi yang banyak jika diberi maka senang. Itu yang banyak. Jika diberi maka senang. Itu yang banyak. Itu salah. Jika diberi maka senang itu salah ya Yahwa Jika diberi sehat senang. Jika diberi pekerjaan senang. Jika diberi penghasilan senang. Jika diberi udara bernapas senang. Itu masih salah. Yang betul jika diberi bersyukur. Jika diberi bersyukur. Kalau jika diberi senang, itu apa bedanya muslim sama non muslim? Apa bedanya orang yang mukmin sama orang kafir? ya kan jika diberi hanya senang itu semua orang sama itu tabiat ya kan itu tabi tabiat itu itu tabiat apalagi nggak diberi berebut diberi senang aja salah nggak diberi berebut gimana <laughs> ya kan itu sama anak itu <laughs> Kita diberi senang aja keliru. Kita diberi yang betul bersyukur. Kita diberi bersyukur. Ida dia syakar. Bila diberi maka dia bersyukur. Bukan jika diberi maka dia senang. Apalagi senang-senang, salah lagi. Jika diberi senang-senang, tambah salah. <laughs> kan itu ya kan itu. Sama halnya ketika ada musibah harus sabar tapi kalau umumnya orang kalau diberi musibah mengeluh itu umumnya orang seperti itu sama jika di, ada musibah mengeluh <laughs> nah gitu keluh kesah nah yang gitu kalau diberi senang kalau diberi mengeluh nah, itu tabiat ya kan yang betul jika diberi bersyukur jika ada musibah sabar nah, sabar tetap bisa sabar ini hanya cobaan dari Allah menghapus dosa, mengangkat derajat. Dan dengan bersabar akan ditunjuk oleh Allah berbagai kebaikan dan kedudukan yang mulia di sisinya subhanahu wa taala. Karenanya kita pun juga supaya banyak istighfar. Karena prakteknya sudah ngaji pun sering jika diberi hanya senang, kurang bersyukur sudah ngaji pun sering jika ada kekurangan masih selalu kesah kurang sabar maka harus menerima sering istighfar ya kan harus astagfirullah salahku apa bersyukurnya kurang kok kan senengi nah, <laughs> itu kan kan demikian kita harus istighfar salahku apa kurang sabar sering ngeluhi gitu kan <laughs> demikian kita harus sering istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala <clears throat> uh, ikhwati filah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita namanya para ikhwah yang berbahagia. Kita ini semua bahagia kan? Bahagia karena mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Kita mendengarkan dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaji al-huda sebagai dinul hak. Eh, kemudian al Mu'alif penulis rahimahullah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah memberikan sedikit perincian perincian tentang perkara-perkara yang akan membawa kita sholahul ibad membawa kemaslahatan para hamba yang akan membawa kepada istiqomatul ahwal yang akan membawa kepada situasi dan kondisi yang bisa istiqomah yang bisa lurus apa saja hal tersebut yang pertama beliau terangkan yaitu al-aqaidis sahihah ada yang pertama ikhwa al-aqaidis sahihah al-aqaidis sahihati akidah-akidah prinsip-prinsip yang mengakar dalam hati itu akidah jadi akhirnya akad sesuatu yang mengakar mengikat sesuatu yang mengikat mengakar mengikat di dalam dada dan ini akar ini ikatan ikatan-ikatan yang sahihah ikatan-ikatan yang benar Jadi ikhwah hati itu bisa berbuat melebihi apa saja. Melebihi lesan. Apalagi melebihi sekedar tangan dan kaki, ya kan? Masih banyak karya ha, hati. Hati bisa banyak berbuat yang sangat banyak sekali dan juga hati bisa berkata berupa keyakinan keyakinan yang aneka macam ragam dan hati merupakan inti bila salah akan semua ikut salah maka pentingnya al-aqaidi as-sahihah maka ini pun yang diuji pertama pertama kali jadi pembawa kemaslahatan adalah apa harus berupa al aqaid as sahihah berupa al-aqaid as-sahihah, berupa akidah yang sahihah itu pertama kali, bukan duit. <laughs> Ya kan itu. Tapi al-aqaid as-sahihah. Ini kita harus senang bila kita ini diberi oleh Allah taufik, diberi oleh Allah taala bisa mengerti mendapatkan taufik menuju al-aqaidi as-sahihah. Itu sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupan kita menuju solahul ibadi wastiqamatu ahwalihi Maka nanti kita akan perinci insya Allah taala di sini tentang akidah Tentang al-aqaid As-sahihah ya. <clears throat> Yang kedua, beliau sebutkan ya wah di antara faktor utama yang akan membuat manusia ini sholah menggapai kemaslahatan hidup yang diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yaitu berupa al-a'mali al kawimah berupa al-amali al-qawimah berupa akmal. Amal. Amal, amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Maka akmal ya kan? Beragam akmal, itu akmalul hati, am, akmal akmal amalnya hati, perbuatannya hati, perbuatannya lisan, perbuatannya anggota badan. perbuatan badan seperti kita belajar ini duduk tolakul ilmi atau yang paling pokok adalah sholat lima waktu sholat lima lima waktu perbuatan lisan azan iqomah baca Al-Quran dikir ya kan dikir ya gitu dikir-dikir yang Nabi contohkan doa-doa yang merupakan senjata orang mus muslim doa silahul mukmin juga amal amal hati yang sangat banyak amal hati yang paling penting tawakal hati bisa tawakal. Dan tawakalnya al-qawimah, tawakal yang lurus, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Itu amal itu yang paling inti tawakal. Demikian juga al-khauf wal wal mahabbah. Takut kepada Allah, berharap kepada Allah, mencintai Allah. Itu temannya amal, amal hati, amal. Bagaimana hati ini punya amal yang lurus. Hati ini takutnya kepada Allah. Jangan hati yang takutnya kepada orang mati. Masa kepada orang mati takut? Apalagi kepada orang hidup ya kan gitu. <laughs> Jadi hati ini hanya takut kepada Allah. Hati ini hanya berharap kepada Allah. Hati ini hanya cinta kepada Allah. Perkataan ini betul enggak? Hati ini hanya cinta kepada Allah. Betul nggak Iwah itu? Betul atau salah? Hanya mencintai Allah, tidak mencintai selainnya. Betul atau salah ini? Hmm? Betul ya Allah. Betul. Tidak salah itu. Memang kunci kebaikan adalah amal hati ini. Hati ini hanya mencintai Allah. Hanya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Dan kita harus bisa meningkatkan betul kemurnian kita dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah artinya mencintai zatnya Allah dan mencintai yang Allah cintai. Itu aja. Mencintai Allah dan mencintai yang Allah cintai. Bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mencintai zatnya Allah dan mencintai yang Allah cintai. tidak boleh nambah lagi itu aja itu. itu amal hati yang bagus nah kalau kita bisa ke sana itu masya Allah kita mulia sekali jadi orang yang bisa hanya mencintai Allah hanya mencintai yang dicintai oleh Allah ya itu semua bab intinya mencintai Allah Subhanahu Wa Taala Itu termasuk nanti perkara-perkara yang Nabi terangkan. Ya kan? Nabi terangkan berupa aqaid sahihah, berupa al akmal kawi kawimah Itu Nabi terangkan termasuk poin yang kita nanti juga perlu belajar itu. Belajar mempelajari aqaid, mempelajari akmal tadi. Akmal, perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan anggota badan, mana yang al kawimah mana yang lurus, mana yang Nabi ajar ajarkan itu yang akan membawa kita kepada kepada sholatul ibad dan istiqomatul ahwal. <clears throat> Ini semua Nabi terangkan ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al-Kitab wal Hikmah Atau Al-Huda wa Dinil Hak Nah gitu ya <clears throat> Demikian juga di antara yang beliau jelaskan yang hendak kita terima untuk menghantarkan kita menuju as solah dan al-istiqamah adalah wal akhlaqi al-fadilah. Wal akhlaqi al-fadilah. Dan akhlak-akhlak yang mulia. Apa itu akhlak wa Bentuk batin. Apa akhlak bentuk? Bentuk batin yang mulia. Kalau itu akhlak itu jamak ya. Apa mufradnya akhlak? <coughs> al khuluk ya kan? Al khuluk ya kan? Al khuluk itu bentuk batin. Kalau mendomah al khuluk mendomah al khuluk itu bentuk batin. Kalau al khalq bentuk lahir. Jadi kalau al-khuluq akhlak itu bentuk batin. Kalau al-khalaq bentuk bentuk lahir. Nah, semua kita ingin al-khalaq bentuk lahirnya bagus. Ya kan? Dan Allah pernah mengatakan kita lakot laqad nal insana li <clears throat> ahsani Takwim itu bentuk yang paling bagus lahiriah kita ya kan gitu Itu adalah bentuk makhluk yang paling bagus. Lakon kolak nal insana fi ahsani takwi. Maka kita bisa macam-macam, ya kan? Saya banyak berbuat dengan bentuk tubuh kita <clears throat> ini. Karena bentuk lahir al khalq. Nah gitu. Kalian juga paham bentuk lahir kita ada yang asalnya udah bagus, ada yang dengan dilatih semakin bagus, ya kan? Itu bentuk lahir kita kan demikian. Baik itu penglihatan, pendengaran, lesan, panca indera, kaki, tangan, ya kan? Semua harus bentuk lahir, namanya kolok Itu dari awal yang bagus dan dengan berbagai latihan semakin bagus. Demikian pula al khuluk ikhwah. Bentuk batin. Ini yang harus kita juga cermati, kita jangan hanya perhatian bentuk lahir saja, hanya al khalak saja. Tapi lebih dari itu yaitu al-akhlak, al khuluk bentuk bentuk batin kita. Bentuk batin. Kita kalau bentuk lahirnya bagus, ya kan? kan bisa reaksi dengan cepat, ya kan? Kalau kita matanya kurang bagus memandang, mungkin suruh baca reaksi kurang cepat. Jadi ketika kita punya mata yang bagus, pemandangannya tajam, maka reaksinya membaca juga cepat. Untuk melihat akan ce cepat, gitu kan? Kita punya kaki yang bagus, kaki yang kuat, maka reaksi untuk meloncat juga cepat. Nah, demikian. Nah sama ini bentuk batin demikian. Kita perlunya bentuk batin yang bagus supaya reaksi untuk taat itu cepat. Nah gitu. Ada perintah cepat berkarya, ada orang cepat mengerim. Itu ini namanya namanya ini khuluk, ya kan? Khuluk itu bersyukur, itu bersabar, itu di demikian, itu di antara khuluk. Lemah lembut. Nah, misalnya, itu namanya bentuk batin yang kita jaga itu bagus, kita miliki, berfungsi dengan normal, standar bahkan lebih, maka akan cepat reaksi untuk keba kebaikan. Maka itu yang sering memasukkan orang ke, surga, surga. Al akhlaki al fadilah kan gitu. Al akhlak al fadilah. Ya alhamdulillah di sini diajarkan makarimul akhlak, ya kan. tidak ada itu ya, makarimul akhlak. Itu al al fadilah wal adab al aliyah kita harus punya adab itu di antara yang diterangkan untuk kebaikan al adab kita punya adab al adab al aliyah adab terhadap niat bagaimana kita punya niat adab terhadap Allah pencipta kita adab terhadap kedua orang tua semua kita punya orang orang tua. Jadi kita diajarkan dengan al-adabul aliyah. Ini semua Nabi terangkan, ini semua Nabi contohkan. Kita nggak perlu pakai filsafat, pakai rasional meng mengkaji sendiri. Pakai akal mencari mana itu al-aqaid as-sahihah. Mana itu al-a'mal al-qawimah mana itu al-akhlak al-fadilah mana itu al-adab al ali tapi sudah Nabi terang terangkan sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala kita tinggal bismillah meminta pertolongan dan taufiknya mau mengkaji memahami mengamalkan dan mendakwahkan dengan penuh kesabaran <clears throat> jangan diberi kemudahan nggak mau ya kan diberi kemudahan berupa Allah mengutus Rasul rahmatan lil alamin nggak mau saya mau pakai akal saja <laughs> ya demikian saya mau pakai rasio saja <laughs> kan itu pakai logika saya logika aku bisa main kok <laughs> ya kan begitu tidak ya, ya itu nggak bisa bisa menjangkau kalau itu bisa menjangkau, kalau akal bisa menjangkau, maka Allah cukup menciptakan manusia punya akal. Namun ternyata Allah masih mengutus Rasul dan menyertai mereka kitab suci. Itu Allah yang Maha Tahu bahwa manusia tidak mampu dengan rasionya untuk mengetahui al-aqaid as-sahihah wal a'mali al-qawimah wal akhlaqi al-fadilah wal adabi al-aliyah yang membuat manusia untuk sholahul ibad dan istiqomatu ahwalihim ya. ini semua sudah terjadi ini semua telah dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah beliau terangkan hingga sini beliau katakan Rasulullah Sallam taroka umat tahu wafat meninggalkan umatnya umatnya berada pada al-mahajjatil baito umatnya pada al-mahajjatil baito berada pada landasan hujah jalan yang jelas yang putih yang bersih terang lailuha kana hariha. Ingat, lailuha kana hariha. Malamnya bagikan siang. Semua jelas, nggak ada yang samar. Lailuha kana hariha. Kalau tanpa wahyu, naharuha kalailiha. Awalnya kayak bengi podo podo wae. Gak tahu mana yang benar, mana yang salah kan gitu. Kau dengan Al-Qur'an, dengan wahyu maka lailuha karena hariha. Malamnya pun bagikan siangnya jelas al-mahajjah itu. la yazigu anha illa halikun tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Wong wis jelas kok menyimpang wis memang wong binasa <laughs> kan itu kan nah, itu iya, jamaah. Udah jelas terang kayak gitu kok masih menyimpang ya kan itu. Orang yang binasa memang dia. Dia orang yang binasa, orang yang halik. <clears throat> Ini ehwah sungguh nikmatnya sangat besar sekali bahwa Allah Ta'ala telah mengutus Rasulnya dan menjelaskan kepada umatnya apa yang membawa kepada mereka untuk kemaslahatan dan keistiqomahan mereka. Paragraf berikutnya Fasaro ala dalika ummatuhu alladzina stajabu lillahi wa rasulih wa hum khairatul khalqi fasar ala dzalika ummatuhu umat beliau umat umat beliau umat yang alladzina stajabu umat yang mereka istajabu yang mereka istijabah yang mereka menyambut yang mereka menyambut Allah dan Rasul menyambut seruan Allah dan Rasulnya mereka ini saro ala dalik mereka bisa berjalan punya sirah, punya biografi, punya jalan kehidupan yang alada di atas hal itu. Apa di atas al-aqidah, al-aqaid, as-sahihah. Di atas al-a'mal al kawimah dan al-akhlak al-fadilah wal adadil. Mereka ala dalik mereka. Karenanya hum khiratul khalqi. Mereka lah makhluk yang paling mulia. orang-orang yang mulia khiratul khalqi yaitu minas sahabah para sahabat wat tabi'in dan para at-tabi'in walladzina tabauhum bi ihsan dan juga siapa-siapa yang mengikuti mereka dengan baik dengan ihsan Mereka faqamu bi syariati wa tamassaku bi sunnati wa addu 'alaiha bin nawajidi. Mereka khiratul khalqi ini mereka qamu bi syariati mereka qamu bi syariati Mereka menegakkan apa yang Allah syariatkan menegakkan apapun yang Allah syariatkan, menegakkan syariatnya seutuhnya. Menegakkan syariatnya, kamu bisa bisyariati. Jadi menegakkan, menegakkan syariatnya. Nah, gitu. Jadi mesti kita sampai berkarya, berbuat berupa menegakkan syariatnya, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala menegakkan syariatnya menegakkan apa yang Allah Ta'ala sahkan sebagai jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watamasaku bisunati dan mereka berpegang teguh berpegang teguh betul dengan sunnahnya mereka menggigitnya dengan gigitan yang kuat dengan gigi geraham akidatan dalam akidah ibadatan dalam ibadah wa akidatan wa ibadatan wa apa ya? Bapak itu bacanya i akidatan wa ibadatan wa khulukon, Wa khulukon. Wa khulukon Di akidatan al-aqaidi as-sahihah. Ibadatan itu apa? Al-a'mal al-qawimah. Apa khulukon? Al-akhlaq al-fadilah. Apa adaban? Al-adab al-aliyah di akidatan wa ibadatan wa khuluqan wa adaban Berikutnya, akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Fasaruhum at-ta'ifata alladzina la yazaluna 'alal haqqi dhahirin la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullahi ta'ala wa hum ala dhalik wah, Jadi fasaru maka dengan demikian itu mereka menjadilah satu-satunya atau ifah satu-satunya kelompok nah gitu ya wah mereka itulah menjadi satu-satunya kelompok nah, dengan dapat seperti itu mereka menjadi satu-satunya kelompok yang bagaimana yang layazaluna alal haq yang la yazaluna alal hak yang terus menerus di atas kebenaran di atas al-haq apa itu al-haq Allahu akbar al-haq ya kan la ilaha illallah al-haq subhanallah al-haq begitu kan ya Allahu Samad Al-Haq. Dunia itu tidak melebihi bangkai anak kambing Al-Haq. Kalau dunia adalah kambing, salah. <laughs> Yang pada dunia nggak melebihi bangkai anak kambing itu al-haq <laughs> gitu kan. Itu al-haq kan gitu. disoruhum layazaluna alal hak nah gitu dohirin eh wah ingat juga apa mereka eh taifah satu satu taifah yang dohirin dalam keadaan dohir senantiasa tegak senantiasa menang senantiasa kelihatan senantiasa jadi Jadi yang jadi perhatian mereka. Selalu nampak, selalu menang. <clears throat> selalu menang ikhwah Ini termasuk Masya Allah janji yang menyenangkan kita. Karena apa? Dijamin pasti dohirin. Dijamin selalu eksis. Selalu ek, selalu eksis. <clears throat> Dan yang menjamin bukan bapak atau ibu. Yang menjamin adalah Rabbul Alamin. Allah pencipta alam semesta yang pasti memberikan jaminannya. Walaupun di sini, walaupun banyak orang yang nggak peduli, walaupun banyak orang nggak simpati. Perkata Nabi, layaduruhuman khadalahum. Tidak membahayakan mereka siapa? Man khadalahum orang yang membiarkan mereka. Meskipun mereka membiarkan kelompok tersebut tidak akan membahayakan mereka. Jadi bantu, ben mati, nggak mungkin. Mati, jangan. Ya kan, jangan dibantu. Mereka semuanya khodalah semua, semua membiar, membiarkan, semua nggak simpati. Itu khodalah semangka simpati. Maka al-taifah ini selalu do, dohir meskipun mereka para manusia khadalahum. Mereka membiarkan mereka nggak simpati kepada mereka. Mereka sudah dijamin oleh Allah SWT Yang penting kita adalah apa ikhwah Bisa memiliki al-aqaid As-sahihah Al-a'mal al kawimah Al-akhlaq Al-fadilah Wal-adab Al-aliyah itu yang menjamin Allah. Pasti dohirin layazaluna alal hak layadurhum man khadalahum au kholafahum atau orang yang menyelisih mereka itu pun layadur gak membahayakan yang lagi menggembirakan ini tidak terjadi hanya pada zaman Nabi. Tapi apa ya? Hatta ya'tiya amrullah wa Ini terjadi terus sepanjang masa sampai hatta sampai ya'tiya sampai datangnya amrullah. Sampai datangnya perintah Allah. Mereka ala dalik, mereka selalu di atas al al hak dohirin. Apa makna sampai datanya perintah Allah ya wah? Apa makna sampai datanya perintah Allah? Perintah puasa atau perintah sholat? Hmm? perintah Allah untuk datangnya hari kiamat. Sampai per, datangnya perintah Allah Allah memerintahkan datangnya hari kiamat. Perintah untuk membinasakan mereka, untuk mewafatkan mereka mereka. Diperintah dari Allah untuk mewafatkan mereka yaitu wafatnya orang-orang yang mukminin. Wafatnya kaum mukminin. Yaitu Allah mengirim angin. Allah mengirim angin yang sangat wangi. Angin angin sangat wangi. Tidak ada orang mukmin yang menghirup angin itu kecuali mereka meninggal dunia. Sehingga di dunia habislah orang yang beriman, tidak ada orang yang menyebut Allah Allah, tinggal orang-orang yang syirrul khalqi, tinggal orang-orang yang musyrik yang mereka menyembah selain Allah. Lalu baru datanglah hancurnya dunia dunia. Jadi ada kiamatnya orang mukmin, ada kiamat hancurnya dunia. dunia. Ini kalau hatta ya'tiya amrullah datangnya kiamatnya orang mukmin. Sampai datangnya perintah Allah untuk kiamatnya orang mukmin. Ya. Wa nahnu walillahil hamdu ala asarihim sairun wa rotihim al muayyadati bil kitabi wa muhtadun dan kita alhamdulillah bisa berjalan di atas asar mereka di atas jalan yang telah mereka tem tempuh dan dengan sirah yang dikuatkan dengan al sunnah ini semua kita muhtadun mendapatkan hidayah hidayah di atas perangai di atas siroh yang sesuai Alkitab wa sunnah kita muhtadun kita mengamalkan il, ilmu kita muhtadun mendapatkan hidayah kita mengamalkan il, ilmu kita mengamalkan ilmu kita mengamalkan petun petunjuknya muhtadun Naqulu dalika tahaddusan binikmatillahi ta'ala wa bayanan lima yajibu ayyakuna alaihi kullu mu'min wa nas'alullah ta'ala ayyusabbitana wa ikhwanan al-muslimin fil qawli sabiti fil hayati dunia wa fil akhirah wa ayyahabalana minhu rahmatan innahu huwal wahhab ini semua kita katakan sebagai bentuk mengamalkan firman Allah wa amma binikmati rabbika fahaddis tahaddusan binikmatillahi subhanahu wa ta'ala dan menjelaskan apa yang wajib kita pegang berupa al-aqaid as-sahihah dan seterusnya di itu maka kita akhiri dengan kita meminta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa mengokohkan semua kita dan saudara-saudara kaum muslimin dengan perkataan yang kokoh di dunia ini dan di yomul kiamah dan semoga Allah memberikan kepada semua kita darinya rahmat sesungguhnya dialah Allah sang pa, sang maha pemberi Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kita kaji ikhwah pada pertemuan kita yang kedua. Alhamdulillah kita Allah mudahkan bisa dianggap merampungkan uh, eh, mukadimahnya ya. ini demikian ada benarnya ikhwah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kurangnya kesilapan dari saya astagfirullahaladzim Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirul kalami alhamdulillahirabbil alamin. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.